Ialah bahwasanya masing-masing manusia -masing masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya hamun wagam mengalami gundah gulana mengalami sesuatu yang membuat pikiran dia gelisah sesuatu yang membuat dia berpikir jauh berpikir dalam untuk menyelesaikannya atau untuk menghilangkannya. Ini sesuatu yang pasti akan dialami oleh siapapun. Apakah dia laki-laki atau wanita? Apakah dia muslim ataukah dia kafir? Apakah dia seorang alim ataukah seorang jahil? Dia seorang yang soleh ataupun orang yang bukan soleh. Bahkan dari kalangan para anbiya wal mursalin juga mengalami yang semacam ini. Sesuatu yang membuat jiwa mereka sempit. Yang membuat hati mereka gelisah. Yang membuat jiwa mereka gundah gulana terkait dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu yang belum tuntas atas sesuatu yang dia pikirkan di masa akan datang yang tidak dia capai yang membuat dia selalu berpikir kaum muslimin rahimakumullah asbabnya pun juga banyak seseorang mengalami kondisi seperti ini mungkin karena usahanya mungkin karena anaknya Mungkin karena istrinya, mungkin karena suaminya, mungkin karena lingkungannya, mungkin juga karena kebiasaan dia, amalan-amalan dia. Semua itu bisa menjadi sebab orang tadi mengalami gundah gulana, mengalami jiwa yang sempit. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun Dalam pandangan Islam, humumun wa humum, gundah gulana, hati yang gelisah, itu ada dua perkara. Yang pertama ialah sesuatu yang terpuji. <clears throat> Sesuatu yang terpuji dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua sesuatu yang tercela. Sesuatu yang bahkan dilarang dalam Islam memiliki perasaan semacam itu. Adapun yang terpuji ini dilihat dari sebabnya apa yang membuat dia menjadi gelisah, apa yang membuat dia memiliki jiwa yang resah, apa yang membuat hatinya gundah gulana, sebabnya itu apa? <clears throat> Ketika sebab-sebabnya itu perkara-perkara yang terpuji, perkara-perkara yang Allah ridhai, perkara-perkara yang dicintai dalam Islam, maka perasaan itu perasaan yang bagus. Dicontohkan kaum muslimin rahimakumullah ialah humumul anbiya'i wal mursalin. Perasaan ham wa gham yang menimpa para nabi. <clears throat> Mereka mengalami kesedihan, kegelisahan, kesempitan jiwa dada, hati yang gundah gulana, sedih dikarenakan melihat umatnya tidak kunjung beriman kepada Allah tidak kunjung beriman kepada beliau sebagai seorang nabi. Sedih melihat umatnya jauh dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kesedihan semacam ini sangat terpuji. Dikarenakan Nabi tadi, Rasul tadi sampai kepikiran masuk dalam pikirannya, dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam perasaannya sedih melihat banyak orang yang belum muslim, sedih melihat banyak orang yang belum mukmin, sedih banyak orang yang masih kafir, sedih masih banyak orang yang musyrik, sedih masih banyak orang yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dia berpikir sekuat tenaga bagaimana caranya mengislamkan orang-orang tadi, mengimankan orang-orang tadi. Walaupun taufik dan hidayah murni di tangan Allah Azza wa tapi kegelisahan dia dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Di kalangan sebabnya sangat bagus. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah kesedihan yang dialami oleh warathatul anbiya pewaris-pewaris nabi dari kalangan para alim ulama dari kalangan para dai dari kalangan para muballighin dari kalangan para penyuruh-penyuruh agama yang menyerukan agama Islam yang mulia ini kepada masyarakatnya. Mereka mengalami yang namanya gelisah, sedih, sempit dadanya. Sebabnya dikarenakan Islam yang mulia ini juga ternyata tidak juga dipahami oleh kaum muslimin misalkan. Sedih misalkan melihat fenomena di, tengah-tengah masyarakatnya yang ini terjatuh dalam berbagai macam kemusyrikan-kemusyrikan yang itu masih juga melaksanakan praktek kekufuran, pemahaman-pemahaman yang kufur, yang itu ternyata masih juga memiliki pemahaman-pemahaman yang ekstrim, yang radikal, yang sesat, yang ini ternyata akhlaknya tidak kunjung bagus. Sang dai sedih. Berusaha bagaimana caranya masyarakat tadi menjadi masyarakat yang islami, menjadi orang-orang yang salihin, kepikiran, masuk dalam pikirannya, masuk dalam jiwanya, dalam hatinya. Mengalami yang namanya hamun wa tapi terpuji. Dikarenakan sebabnya sangat mulia. Orang tua orang tua sedih misalkan melihat anak-anaknya ternyata bukan anak-anak yang soleh anak-anaknya ternyata anak-anak yang akhlaknya kurang bagus, terjatuh misalkan dalam kubangan dosa, masuk dalam jeratan-jeratan narkoba atau yang semisalnya, sedih, gelisah, resah. Bagaimana caranya anak saya ini bisa terentaskan dari itu semuanya? Jadi anak yang soleh. Atau juga mungkin dia sedih belum bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya, nafkah yang cukup untuk anak-anaknya. Mereka belum bisa hidup dengan sejahtera, dengan bahagia sebagaimana layaknya yang lainnya. Sedih. Ini semuanya ketika sebab-sebabnya itu kaum muslimin rahimakumullah perkara yang baik, perkara yang mulia, maka itu perkara yang sangat bagus sangat dipuji. Dia sedih tapi dipuji. Dia gelisah tapi mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dosa-dosa dia. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dia yang dia kerjakan selama ini. Dan yang kedua apabila yang dia pikirkan itu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat terkait dengan nasibnya di hari kiamat nanti bagaimana dia selamat dari dunia yang fana ini menuju akhirat selamat dari nerakanya Allah hukumannya Allah meraih surganya Allah azza wajal dia akan berusaha untuk berilmu beramal dan segala macamnya untuk meraih surganya Allah kepikiran untuk mendapatkan surga selamat dari neraka luar biasa ini merupakan kegelisahan yang sangat-sangat terpuji Sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, ada yang kedua yang tercelah. Dia gelisah, sempit dadanya, bahkan mungkin sampai sengsara pikirannya, tercela, bahkan justru merupakan tindakan dosa dikarenakan sebab kesedihannya, sebab kegelisahannya sesuatu yang melanggar agama atau dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang paling gampang, orang yang masuk dalam perjudian. Dia mengeluarkan modal yang besar berjudi. Sedih. Tidak menang-menang dalam perjudiannya. Kalah terus. Gelisah. Hati dia sesak. Itu dilarang dalam agama. Tercela. Dikarenakan dia gelisahnya, sedihnya. Dikarenakan perkara perjudian. Begitu pula perkara-perkara yang lainnya kaum muslimin rahimakumullah sedih karena kemaksiatan, gelisah karena perkara-perkara dosa yang dia kerjakan belum terlak, terlaksana atau perkara-perkara yang lainnya yang melanggar agama Allah Azza wa Jal atau yang dia pikirkan hanya semata-mata urusan duniawi tidak pernah mengurusi perkara ukhrawi sudah sengsara, sudah jiwanya sesak, sudah gundah gulana, tercela lagi, dosa lagi, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal dan akan semakin sengsara ketika tidak segera dia rubah. Kaum muslimin rahimakumullah prinsip ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga datang dari sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah Wasallam pernah bersabda, kata beliau, man kanat man kana hammuhu dunya man kana hammuhu dunya syattatallahu syamlah syattatallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi Walam yatihi minat dunia illa ma Barang siapa yang pikirannya, kegelisahannya, gundah gulananya dikarenakan hanya semata-mata memikirkan dunia. Dunia dan dunia lupa dengan akhiratnya. Dunia dan dunia lupa dengan ibadahnya. Dunia dan dunia menerjang larangan agama. Hamuhu umumnya dunia Kata Rasulullah SAW, Syatatallahu syamlah. Maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan semua urusannya tercerai-berai. Semakin memikirkan dunia, semakin gelisah karena dunia, maka semakin tercerai-berai urusannya. Tidak pernah menyatu, tidak pernah selesai. Waja'ala faqrahu baina dan Allah akan jadikan kefakiran itu selalu ada di pelupuk matanya. Tidak pernah merasa cukup. Tidak merasa puas. Selalu merasa dirinya kurang dan kurang. Fakir dan fakir. Miskin dan miskin selalu. Walam ya'tihi minat dunia illa kutibalah. Padahal kata Rasulullah SAW tidaklah datang kepadanya dari urusan-urusan dunia ini kecuali yang sudah ditakdirkan saja untuknya. Dunia sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dibagi-bagi. Ini jadi kaya, ini jadi sedang, miskin, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang selalu dunia dan dunia harta yang sampai kepadanya hanya yang telah ditakdirkan saja untuknya. Artinya dunia dia semakin lama semakin sempit, semakin lama semakin seret, semakin sama semakin menggelisahkan. Tercela, menyengsarakan dan itu semuanya kaum muslimin rahimakumullah dilarang dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, "Waman kana hammuhul akhirah." jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atatsu dunya wa hiya raghimah namun barang siapa yang kegelisahannya, pikirannya, gundah gulananya dikarenakan memikirkan perkara akhirat. Yang dia yang dia pikir akhirat, bagaimana amalnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana meraih surga nanti, bagaimana selamat dari neraka. Yang dia pikir akhirat. Tentu dunia menyertai sebagai petunjuk ikhtiar dia, dunia yang halal. Kata Rasulullah SAW, Jama'allahu syamlah. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan semua perkaranya. Mudah, tidak tercerai-berai, bersatu mengumpul. Ada problem gampang diselesaikan, semua perkara mudah bagi dia. Wajah Allah ghinahu fi qalbih dan Allah akan menjadikan rasa kecukupannya, rasa kayanya dia dalam jiwanya. Dia akan mendapatkan yang namanya qanaah, merasa cukup, merasa kaya, merasa riba dengan apa yang Allah anugerahkan dalam hatinya. Tidak pernah merasa fakir, tidak pernah merasa miskin, merasa cukup selalu. Wa atatu dunia wahya raghimah dan dunia itu akan selalu datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tidak suka kepadanya. Rezekinya akan lancar, usahanya akan lancar, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sejahtera, akan damai, bahagia di dunia dan nanti di yaumul qiyamah bahagia di surganya Allah عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قوم kaum رحمكم الله umat manusia terkhusus kaum muslimin di dalam bab ini terbagi menjadi tiga yang pertama ialah seorang muslim yang tahu tugas dia di dunia ini beribadah kepada Allah tahu dunia itu fana Tahu tujuan dia adalah akhirat. Maka dia menggunakan waktunya di dunia ini untuk memikirkan akhiratnya, memikirkan ibadahnya, memikirkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengambil dunia ini yang halal-halal saja, mencarinya dengan cara-cara yang mubah-mubah saja, meninggalkan yang haram-haram, cara-cara yang dilarang dan dunia itu digunakan untuk urusan duniawiyah dia membantu dia untuk perkara akhiratnya ini muslim yang terbaik yang betul-betul akan merasakan kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat doa yang selalu dia panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wahai Rabb kami berikan kepada kami kebaikan di dunia kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari api neraka. Yang kedua, seseorang yang hanya memikirkan dunia dan dunia. Tidak peduli halal atau haram, yang penting dapat dunia. Tidak peduli melanggar agama atau tidak, yang penting dunia. Lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan tujuan dia. Diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa dunia melalaikan dia. Semuanya serba dunia. Ini orang yang sangat tercela. Yang dikatakan sebagai budak-budak dunia. Kata Rasulullah SAW, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah. Sungguh sengsara budak-budak dinar. Sengsara budak-budak dirham. Sengsara budak-budak kain. Dikatakan budak, diperbudak oleh dunia dan harta. Ta'isa takas Sengsara dia. Dan akan terbalik keadaannya. Akan terbalik keadaannya. Wa idza syika falantakash. Ketika orang semacam ini tertusuk duri. Dia nggak bakal mampu untuk mencabutnya dengan apapun. Artinya ketika dia mengalami musibah. Mengalami sebuah kondisi yang menyakitkan tidak akan bisa untuk melepaskan diri daripadanya. Semakin sengsara, semakin tersiksa budak-budak dunia. Dan yang ketiga adalah seorang yang tercampurkan padanya ada kalanya semangat untuk beribadah, semangat untuk mengejar akhirat. Ada kalanya terkalahkan oleh hawa nafsunya, tersibukkan dengan dunianya, lalai dengan dunianya. Ini yang tengah-tengah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama. Tujuan inti kita ibadah. Tujuan inti kita adalah akhirat. Intinya kita meraih surga ya Allah. Selamat dari neraka. Maka perhatikan akhirat kita. Agama kita. Gunakan dunia ini yang mubah saja. Yang halal saja. Cara mencarinya dan cara mendapatkannya. Cara menggunakannya. Cari yang mubah saja dan jangan mencari perkara-perkara merangkul akhirat lalu gunakan dunia itu untuk kepentingan pribadi kita, keluarga kita, anak kita dan juga digunakan untuk kepentingan akhirat kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik wal hidayah dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang salihin, yang mukminin, yang betul-betul mengerti tentang tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, mengejar akhiratnya dengan mendapatkan bantuan dengan dunia yang mubah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. على الصلاة على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة diluruskan dan dirapatkan saf diluruskan dirapatkan saf lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat saf yang kosong tolong diisi terlebih dahulu <clears throat> الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فضبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاهذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم, ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر Mm-hmm. <clears throat> سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر